سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, الذي خلق فسوى yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya, والذي قدر فهدى dan yang menentukan kadar masing-masing, dan memberi petunjuk. Dan yang menumbuhkan rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, ونيسرك لليسرى dan kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan. oleh sebab itu, berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka akan menjauhinya yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Kemudian dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.